Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian. Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi dan bertambah pula kekafirannya. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudal linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Masya Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini hari Selasa 8 Desember 2009 atau bertepatan pada tanggal 21 Julhijjah 1430 Hijriah. Tentunya dalam acara yang selalu kita nantikan yaitu Hikmah Pagi. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita mungkin semua sudah memahami bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, agama untuk seluruh manusia. Di sisi lain, Islam tidak terlepas dari sebuah hukum, sebuah aturan yang ada padanya. Nah, hukum merupakan sebuah produk yang akan menegakkan suatu keadilan. Di sisi lain adalah sebuah keadilan itu merupakan hasil dari sebuah penegakan suatu hukum itu atau merupakan produknya gitu ya. Untuk itulah pada kesempatan tiga hari ini ada tiga hal utama itu yang akan kita diskusikan lebih mendalam yaitu tentang Islam, hukum dan keadilan itu sendiri. Bersama saya telah hadir seorang guru besar yang sudah pakar insya Allah di bidang ini yaitu Bapak Profesor Dr. Dedi Ismatullah SHMH. Assalamualaikum. assalamualaikum ah, Apa kabar Pak? Ustaz lah saya menyebutnya okay. boleh mudah ya. Iya. <laughs> Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Keluarga semua sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan uh, pemirsa bersama kami juga telah hadir eh, teman-teman uh, teman -teman kita, rekan-rekan kita dari Sekolah Tinggi Agama Islam dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Syamsul Ulum dari Sukabumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Kalau lihat para mahasiswa itu bersemangat Pak Ustaz. <laughs> kalau tidak semangat bukan mahasiswa. Oh kalau nggak semangat bukan mahasiswa namanya ya. Terima kasih sudah kena hadir pagi-pagi jauh-jauh dari Sukabumi. Mudah-mudahan hasil diskusi ini bermanfaat bagi semuanya. Dan pemirsa pada sesi berikutnya nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di acara ini. Silahkan menghubungi kami di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan 021 5743478 bagi Anda yang berada ada di luar wilayah Jakarta. Baik, langsung saja mungkin kita akan berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa Islam, hukum dan keadilan. Ini bagaikan setali tiga uang, uh, setali tiga uang gitu ya kata orang uh, mengistilahkan. Islam, hukum merupakan sebuah alat dan produknya merupakan sebuah keadilan. Apa korelasi di antara ketiga ini, Pak Ustaz? Ya, terima kasih para pemirsa TPRI Rahimahkumullah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada para hujaj dan hajah di tanah air kita dan mudah-mudahan mereka menjadi haji mabrur. Amin ya Bagi yang tertinggal di Mekah kena wafat atau sakit, yang bagi yang sakit kita ucapkan supaya mudah-mudahan sembuh Amin. dan bagi yang wafat mereka adalah mati syahid. Amin ya Berbicara tentang hukum Islam dan keadilan, saya kira Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya agama untuk seluruh umat manusia. Islam itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi agama Islam juga untuk seluruh agama yang ada di dunia. Ini sudah dipraktekkan oleh Rasul ketika Islam memimpin dunia pada 13 tahun di Madinah. Itu tidak hanya Islam. Ada beberapa orang berpendapat bahwa Madinah itu hanya orang Islam. Itu keliru sekali. Di situ Nabi membuktikan bagaimana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama damai, agama ilmu, ya, agama yang membangun welfare state, kesejahteraan. Sehingga tidak benar terorisme di dalam agama Islam. Mm -hmm. Islam tidak dibangun dalam bentuk kekerasan, mm. tapi Islam dibangun dalam kedamaian, kesejahteraan, berinteraksi sosial dengan sangat baik, baik dengan sesama Muslim maupun dengan sesama non Muslim. Ini saya kira prinsip dasar. Yeah. Salah satu produk daripada Islam itu tidak eh, ada yang disebut dengan akhlak. Ada juga yang dibangun dalam bentuk uh, historis atau sejarah, mm -hmm. sejarah para nabi dan segala macam. Namun diantaranya ada yang dibangun dalam perspektif hukum. Ini yang paling lengkap. Hmm. Sehingga ketika kita bicara tentang aspek hukum, maka Quran menyebut ma parut nabil kitab min syaih Aku tidak tinggalkan satupun bagi kehidupan manusia di dunia kecuali disebut di dalam Quran. Hmm. Namun Quran itu sendiri bersifat global. Nah, hukum di dalam pengertian hukum Islam adalah hitabullah al-muta'alliqu bi al mukallafin talaban tahiran awadan Atau kita sebut isbatu syai' ala syai' aw nafyu anhu mohon maaf saya ini kan ahli hukum tata negara nih <laughs> tapi kan nanti agak bicara hukum Islam baik sini jadi harus harus berbahasa Arab sedikit gitu ya <laughs> sedikit ya silakan apa yang iya, dimaksud ya, ya, tadi ini jadi hukum di dalam hukum Islam itu kan aturan-aturan mhm. yang datang dari Allah mhm. untuk mengatur orang yang sudah sampai kepada sabiq hukum al mukallaf itu sampai hukum. Hmm, orang, orang yang sudah orang berhak. ya? hmm. Jadi lima tahun, enam ya. tahun kan belum jadi sampai hukum. Betul. Dia sudah bisa kena sanksi dan dia boleh melakukan tindakan-tindakan hukum. Hmm. Nah, di dalam ajaran Islam biasanya itu yang sebut dengan mumayyiz hmm. dalam usia 17 tahun ya. ya. Bentuknya ada tiga. Pertama adalah tolaban tuntutan, hmm. tahiron adalah pilihan, dan yang ketiga adalah hitobado apa itu? Satu kewajiban yang dilahirkan karena asbab. Bisa dengan karena sebab, bisa dengan karena masuknya sholat. Contoh begini. Hmm. Orang baru bisa uh, wajib kepadanya melaksanakan sholat ketika waktu duhur sudah datang. Betul. Orang wajib puasa Ramadan ketika bulan Ramadan, Ramadan datang. datang. Itu sebab. Hmm. Nah, kita tahu bahwa korelasi di antara hukum yang disebut tadi ya dengan persoalan keadilan. Keadilan itu adalah merupakan akhir. Artinya tujuan hukum. Ya. ya. Tujuan hukum adalah keadilan, di mana keadilan itu diletakkan sebagai pasapah hukum. Mm -hmm. Nah, kalau sekarang itu hukum sudah tidak lagi berinteraksi dengan keadilan, artinya tidak melahirkan keadilan, maka hukum itu direformasi. Hmm. Harus dilakukan perbaikan. Ya. Apa yang dimaksud dengan keadilan di sini? wad usai fi mahali menempatkan segala sesuatu pada tempatnya hmm. nah itu saya kira uh, etimologinya hmm. wad usai fi mahali nah misal begini bahwa hukum itu dari aspek dari aspek pasapanya dia membangun ketentraman ketentraman kedamaian hmm. kesejahteraan dan yang ketiga adalah pasapanya the trap kalau dalam filsafat hukum pidana sama dengan hukum Islam. Ya. Orang tidak berani melakukan tindakan kejahatan. Nah, kalau orang sudah dengan aturan hukum dia berani melakukan tindakan kejahatan, berarti hukum tadi harus direformasi. Hmm. Misalkan koruptor sudah tidak jerah lagi untuk dihukum. Betul. Ketika dia masuk penjara, dia tersenyum. Hmm. So, ketika dia keluar dari penjara, dia sudah berkata sekian miliar hmm. menunggu saya dari tahanan. Ya. Sehingga kita lihat tahanan ini yang ada di negara republik ini untuk 500 orang itu diisi oleh 1500 hmm. duduk saja sudah susah sholat sudah susah ini saya kira eh, bahwa wajah hukum di di apa di negara kita ini sudah merupakan uh, tidak lagi melakukan penjaraan hmm. kepada orang melakukan kejahatan. Ya. Contohnya penjara sangat penuh. Ya. Nah, ini saya kira salah satu apa tesis saya. Hmm. Hmm. Nah, oleh karena itulah maka hukum ini dikaitkan dengan persoalan Islam di dalam Islam itu tegas di dalam persoalan hukum. Jadi dia tidak main-main. Tidak ada abu-abu. Tidak ada abu-abu. Mm -hmm. Tidak ada misalkan uh, apa namanya transaksi mm -hmm. yang disebut oleh Bapak Presiden mafia hukum, mm -hmm. mafia peradilan. Mafia peradilan. Nah, mafia hukum ini sekarang sedang gentayangan. Yeah. Kita kenal Markus lah ya. Markus. Markus. Ya, paham kan Markus ya? Betul. Nah, yang ada di peradilan sehingga hukum <laughs> bisa dari empat tahun jadi satu tahun ya. Yeah Kemudian yang satu tahun bisa sepuluh tahun nih gimana kasusnya? Mafia kasus ya. Mafia kasus. Hmm. Kalau tidak pakai mafia kasus, saya kira yang sangat menggiris hati kita seorang nenek-nenek yang mengambil tiga pohon kakao tiga ya, kakao ya tiga kakao dia dihukum. Ya. Itu menggiriskan. -hmm. Padahal hukum tadi harus membangun kesejahteraan. Hmm. Pada suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khilafah di di apa di sebagai seorang khilafah yang merupakan percontohan pernah tidak menghukum orang mencuri. Apa sebabnya? Itu? Sebab pada saat itu terjadi kemelaratan. Oh. Kalau orang hanya cukup untuk makan saja, dia ngambil. Ya. Saya kira negara harus melihat bukan negara hanya bertanggung jawab ya, itu, ya. bertanggung ya? jawab. Uh mhm. -huh. Sebab kemelaratan orang tidak bekerja, dia tidak mampu makan, itu adalah tanggung jawab negara. Ya. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Betul. Kenapa saya kaitkan nih hukum Islam dengan Undang Dasar 45? <coughs> Sebab begini, basis hukum di negara tiga ada tiga basis hukumnya. Uh mhm. -huh. Pertama adalah Eropa kontinental, uh mhm. -huh. yang kedua hukum adat, yeah. dan yang ketiga adalah hukum Islam. Uh mhm. -huh. Maka tiga basis inilah saya kira setiap perundang-undangan yang dibangun harus mengacu kepada tiga basis ini. Uh -huh. Sekarang kita akan membangun hukum pidana dan hukum perdata. Kita baru punya KUHPER dan KUHP perdata. Ya. Hukum acaranya. Sedangkan kita bunuh pidana dan hukum perdata itu dibangun dalam abad ke-18. Bayangkan. Sejak zaman penjajahan. Oh, ya? sejak zaman Kita masih dihukum oleh hukum penjajahan. Ya. Padahal para ahli hukum banyak. Ya. Nah, what's wrong? Apa yang salah? Nah, saya kira ini harus dipercepat sebab berdasarkan penilaian para ahli hukum ini sudah tidak lagi memuat, tidak lagi uh, bisa mengatasi persoalan-persoalan dan nilai. Baik. Contohnya koruptor makin banyak. Betul. Narkoba luar biasa. Merajalela. Merajalela saya kira. Baik, saya ingin kembali ke tiga aspek yang berbeda ini namun sangat berkaitan. Yang pertama ya. Islam dulu. Uh, kita tahu tadi Profesor juga sudah menyebutkan bahwa Islam merupakan rahmat alamin. Tidak saja agama ini untuk uh, hanya umat Islam, tapi untuk semua orang bisa menikmati akan produk hukum yang ada di dalamnya ya. gitu ya. Namun ada sebagian pihak merasa khawatir hmm. manakala nama Islam itu muncul sebagai sebuah landasan hukum seolah-olah yang lain terzalimi. Hmm. Di sisi lain juga ada pihak lain yang berusaha untuk menegakkan khilafah Islam di Indonesia. Nah, ini saya ingin minta pandangan tentang kedua aspek yang berbeda ini. Ya, uh, saya kira kita lihat gini. Mm. Islam itu harus munculkan di dunia. Ya. Seperti mengikuti zaman Rasul, dia berwajah humanis, mm. kemanusiaan. Betul. Dia harus membangun kasih sayang, tapi dia juga keras. Tegas ya? Tegas, mm -hmm. bukan keras, tegas. Ya. Sehingga siapa, siapapun yang melakukan pelanggaran, itu dia harus kena sanksi. Hmm. Begitu. Apakah itu pejabat ataukah dia itu rakyat kecil? Ya. Artinya di sini tidak ada pandang bulu gitu. Tidak ada pandang bulu. Saya kira saya kagum dengan satu statement Rasul ya. 1400 tahun yang lalu yang mengatakan dan ini dikagumi oleh orang orientalis. Mm -hmm. Artinya para ahli kajian hukum di barat itu mengagumi ini. Seperti beliau mengatakan wa aku kana yuki yuqimuna hada ala wadi ya. wa Lau mata binti Muhammad Syarokot Lakotok Yadaha Akan hancur binasa sebuah negara, masyarakat Atau bangsa Apabila hukum itu hanya berlaku bagi rakyat jelata uh mhm. -huh. Tapi tidak pernah berlaku dan bisa menyentuh orang yang pangkatnya tinggi Dan orang yang kaya uh mhm. -huh. Kemudian Rasul sebagai presiden mengatakan Lau mata binti Muhammad Syarokot Lakotok Yadaha Apabila anakku, anak presiden nih yeah. Melakukan kejahatan aku yang akan motong duluan tangannya. Nah, Wah, ini saya kira di dalam teori ilmu hukum kita sebut supreme of law hmm. dan equality before the law. Yeah. Artinya uh, hukum dijadikan sebagai panglima. -hmm. Ya. Ya, saya kira kan baru di negara under development berkembang, kadang-kadang jadi panglimanya itu politik. Betul. Ini yang berbahaya. <laughs> <laughs> ya, artinya bahwa pengadilan dikomando oleh politik. Betul. Itu nggak boleh. Jadinya ada tawar-menawar di oh, sini. Oh, tawar-menawar. <laughs> Anda berhenti jangan menghukum. Ya. Ini saya kira berbahaya sekali. Mm -hmm. Maka oleh karena itulah saya melihat uh, teori pemisahan kekuasaan, separation of power mm -hmm. atau distribution of power. Itu harus dimaknai bahwa tidak boleh ada intervensi pejabat di dalam kerangka itu. Ya. Baik kepada lembaga legislatif maupun kepada lembaga yudikatif. Mm -hmm. kalau terjadi intervensi di sini maka itu ada kehancuran masyarakat. Hmm. Saya kira itu. Baik, tadi mohon disinggung sedikit tentang ada ada kekhawatiran orang ketika Islam itu menjadi sebuah uh, landasan untuk sebuah hukum dan ketika di sisi lain ada pihak yang memunculkan khilafah gitu ya, ya. untuk menghilangkan apa yang terjadi saat ini itu gitu. Uh, mengenai tesis tentang khilafah. Ya saya kira ada ikhwan kita, saudara-saudara kita kan hmm. yang mengangkat. Betul, betul. Saya sih setuju-setuju saja dalam hmm. pengertian begini. Ya. Bahwa tesis tentang hilafah sendiri itu harus dibangun dalam perspektif kepemimpinan ke depan. Hmm. zaman Nabi kan istilahnya berubah-ubah. Ada betul. amir, ya. ya, ada hilafah, ada yang lain-lain. Jadi kita tidak berbicara soal teknis. Ya tapi yang kita bicarakan ada soal kepemimpinan kedepannya, gitu ya. Itu yang penting. Baik. Saya ingin beralih tentang hukum dan keadilan namun sebelum itu saya mungkin mengingatkan kepada para pemirsa yang ingin berpartisipasi dan berdialog langsung dengan Pak Profesor yang hadir di sini. Silahkan di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Sambil menantikan telepon saya ingin mengangkat ya. tentang hukum itu sendiri. Tadi saya tertarik dengan dengan uh, ucapan Pak Profesor tentang kalau sekiranya Fatimah sendiri yang mencuri hmm. Fatimah binti Muhammad tadi sebutkan yeah, ya yeah. tentu akulah yang duluan yang akan memotong tangannya yeah. gitu ya ini merupakan sebuah perlambangan bahwa Rasulullah sendiri telah pilih gitu ya hmm. ketika hukum itu terlanggar ada punishment di baliknya yeah. sementara kalau kita kaitkan dengan kondisi yang ada di negara kita kalau kita melihat real saja saat hmm. ini gitu ya orang-orang yang sudah jelas bersalah hmm uh, tidak tersentuh apa-apa. Sementara di sisi lain orang-orang yang sudah eh, orang-orang uh, yang tidak bersalah harus dimasukkan ke sebuah bui gitu ya yeah, untuk yeah. mencari-cari sebuah kesalahan yang dia lakukan. Mm -hmm. Nah, ketika hal itu terjadi di negara kita ini yang seolah sudah bertolak belakang, apa sih secara hukum konsekuensinya? Uh, atau mungkin di sisi lain secara agama kita mm -hmm. uh, apa kira-kira uh, punishmentnya atau balasannya? Namun sebelum dijawab kelihatannya ada yang tersambung bersama kita. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Dengan siapa dari mana? Dari Pak Yori di Tebet. Pak Yori dari Tebet. Silahkan Pak Yori. Yang terhormat Pak Profesor yang dimuliakan Allah. Ya. Ya saya mau tanya ini apa hubungannya kaitannya antara sistem nilai, idealisme, ideologi, dan agama dalam hal ini Islam sebagai saya seorang Muslim gitu ya. ya. Karena ini kaitannya sistem nilai ini udah kacau balau gini. Ini yang sistem nilai ini yang menyelamatkan seorang Muslim dunia akhirat gitu. Baik. Nah kemudian yang saya kedua yang saya tanya bagaimana sikap seorang Muslim terhadap pemimpin yang jelas-jelas tidak menegakkan kebenaran dan keadilan. Bagaimana sikap seorang Muslim ini Pak? Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak Yori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan penonton berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dari Imam, dari Toli Toli. Pak Imam dari? Toli Toli. Toli Toli, oke. Okay. Baik Pak Imam, langsung saja Pak Imam. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin membacakan satu ayat yang berbunyi La krama nisa illa karimun Wala Nahunna illa laimun Yang artinya tidak akan menghormati kaum wanita kecuali seorang yang benar-benar mulia dan tiada menghina mereka kecuali orang yang tidak berbudi. Uh mhm. -huh. Ada juga ayat yang berbunyi, setiap manusia hendaklah masing-masing jadi manusia yang baik dan benar di hadapan Allah. Uh mhm. -huh. Yang saya tanyakan, kalau laki-laki memandang wanita-wanita cantik dan wanita-wanita seksi dengan secara sewenang-wenang, uh-huh. laki-laki tersebut adalah manusia-manusia setan di hadapan Allah. Yeah. Sama seperti Nabi Muhammad memperlakukan dan memandang wanita-wanita seksi Pertanyaannya, dengan secara sewenang-wenang. Uh-huh. Akibatnya wanita jadi korban Hmm. Sudah bebas mempercantik diri sesuai dengan naluri kewanitaannya. Oke. Okay. Jadi kita harus memandang wanita-wanita seksi dengan baik, tidak dengan sewenang-wenang. Baik, Pak. Agar kita masuk ke dalam surga, tidak ke dalam neraka. Baik. Jadi wanita-wanita seksi itu harus dihormati. Oke. Okay. Agar wanita-wanita bebas, tidak ter, tidak baik. terbelenggu. Baik, Pak Imam. Terima kasih banyak Pak Imam, kami sudah menangkap maksud pertanyaan Bapak. Silahkan penelpon yang berikut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan siapa dari mana? Pak Anto di Ciputat. Pak Anto dari Ciputat. Apa kabar Pak Anto? Alhamdulillah. Sudah cukup lama kita nggak bersua seperti Iya, sudah lama nggak lihat senyumnya Ustadz nih. Silakan Pak Anto. Nah, gini eh, Pak Profesor. Uh, apa akan uh, eh, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kan kafir ya walam walam yang kita ajalam walam kafirun gitu kan ya. Betul. Ada kafirun, ada jolimin, ada pasik gitu ya. Ya. Apa ketiga kriteria ini Pak Profesor? Satu lagi apa kaitannya hukum Islam? Sekarang kan negara kita sekarang dipisahkan gitu, hukum sekuler gitu Pak. Ya. Terus tadi juga ada yang ada hukum, ada juga yang masuk penjara gitu. Mm -hmm. Apakah kita cuman menjalankan memperjuangkan hukum yang namanya syariat, tapi kita tidak kenal, tidak cinta, tidak takut sama yang punya syariat gitu Pak yeah. Nah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto. Satu kesempatan mungkin kepada teman-teman yang hadir di studio untuk bertanya. Silahkan. Tolong disebutkan eh, namanya. Silahkan Pak. Eh, nama saya Hasbun Burhanuddin dari Spisip mhm, Silahkan Pak Belum Sukabumi ya. uh, Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Tentang uh, Islam, hukum, dan uh, keadilan ya. Karena ya. memang ini adalah tiga hal yang uh, sangat erat sekali Dan tidak bisa terpisahkan Kalau bahasa tadi adalah satu apa? Setali tiga uang Setali tiga uang uh, <laughs> <clears throat> Kalau e, melihat seperti tadi bahwa keadilan itu adalah merupakan puncak atau e, hasil daripada e, tujuan dari hukum ya atau tujuan dari hukum. Mm -hmm. e, tetapi e, kalau memang kita lihat ternyata Eh, apa yang ada pada hari ini ternyata uh, politik itu tadi dikatakan sebagai panglima. -huh. Hmm. Eh, uh, artinya adalah hukum ini uh, menjadi kalah dengan politik. Yeah. Nah, e, padahal secara apa namanya itu prinsip daripada negara hukum bahwa e, hukum ini harus menjadi panglima karena memang eh, orang apapun atau pejabat atau rakyat pun itu harus sama di hadapan hukum. Betul. Equality before the law yeah. itu eh, adalah merupakan prinsip dari negara hukum. Mungkin ini bisa dijabarkan eh, karena Nabi sendiri itu adalah merupakan eh, uswah ya ketika ketika eh, suatu negara hukum beliau itu sangat eh, memberikan contoh kepada umatnya itu bagaimana e, negara hukum itu sendiri atau Baik. si hukum ini menjadi panglima. Mm -hmm. Ada konsep-konsep nabi atau sistem daripada nabi yang telah dicontohkan ini supaya menjadi tauladan bagi khususnya adalah negara Indonesia. Baik, Pak. Terima kasih Pak Hasto Burhanuddin ya kalau saya tidak salah mencatat. Terima kasih, Pak. Uh, Pak Profesor, sebelum menjawab pertanyaan saya tadi, kita dahulukan dulu yang bertelepon. Ada empat, empat orang yang bertanyakan. Ber, uh, yang pertama tadi Pak Haji Yori dari Tebet, kata beliau, uh, apa namanya uh, hukum itu kan uh, ada ada tiga hal gitu ya tentang sistem itu sendiri idealisme dan ideologi serta ajaran agama yang ada di dalamnya. Nah uh, pertanyaan beliau terkait ketiga hal ini uh, apa korelasi di antara ketiga itu terkait dengan hukum yang sedang kita bincangkan pada saat ini. Terus yang kedua pertanyaan beliau tentang sikap seorang muslim yang apabila penegakan hukum tidak dilakukan di muka bumi seperti apa harus sikap kita? Oh ya, yang pertama memang sistem nilai itu kan dibangun daripada jiwa bangsa dan agama. Mm -hmm. Artinya itu akan tumbuh berdasarkan nilai-nilai value kebangsaan mm -hmm. dan kejiwaan. Betul. Dan itu akan melambangkan sebagai harga diri bangsa ke depan. Bagaimana apakah kita ini mampu menegakkan hukum ataukah tidak? Ya. Kaitan dengan ideologi, saya kira ideologi di dalam uh, walaupun Indonesia itu bukan negara agama, mm -hmm. tapi kita itu bukan negara tidak beragama. Ya. Jadi kita adalah negara Pancasila mm -hmm. yang sudah punya komitmen menumbuhkan berbagai agama. Mm -hmm. Jadi berbagai agama di dalam negara kita itu diberikan kesempatan untuk mengisi sistem-sistem nilai yang disebut tadi. Ya. Saya kira ideologi agama ini penting sekali dan sekarang ini jarang diajarkan. Mm -hmm. Ya kenapa anak muda kita mohon maaf ya yang beragama Islam gitu mm -hmm. ataupun saya saya kira sama yang beragama lain pun sistem nilai dan ideologinya ini saya kira sekarang sudah memudar mm -hmm. ada tiga jawab pertanyaannya kenapa Allah itu harus menjadi Tuhan kita ya itu kan pertanyaan sepele tapi jawabannya panjang luar biasa ya luar biasa mm -hmm. sebab dari pertanyaan ini akan menimbulkan bahwa kita akan takut kepada Allah. Ini saya kira inti ajaran agama. Kan begini, kalau kita melakukan sesuatu seolah-olah kita itu dilihat oleh Allah. Mm -hmm. Kalau kita melakukan sesuatu seperti seolah-olah kita melihat Allah, ya. bayangkan oleh kita. Jadi kalau seorang pegawai ditongkrongi atasannya, di kantor. Mm -hmm. Dia nggak mau baca koran. Yeah. Dia kerja kan. Betul. Tapi kan atasan nggak pernah ditempatkan, ya jadi permasalahan ini. <laughs> kan begitu mas. Nah, jadi itu inti agama seorang muslim. Siapapun dirinya, apakah dia pejabat, apakah dia PNS, apakah dia swasta, hmm. ataukah dia dosen atau apa saja. Dia harus berada pada posisi ketika mengerjakan sesuatu dilihat oleh Allah atau melihat Allah. Ya. Seolah-olah ya? Seolah-olah. Maka dia akan lepas dari seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi karena jadi yang paling keliru itu Islam itu hanya sains, bukan ideologi. Hmm, okay. Tidak tidak menjadi way of life. Ya. Oleh karena Islam itu hanya sebagai sains, maka orang itu tidak mempunyai perasaan apa kalau melakukan dosa. Ya. Ah saya cukup kalau korupsi itu saya naik haji aja ke Mekah. Hmm, selesai itu ya. Ada ustadz bilang kalau dia itu pulang dari haji mabrur, ya. maka dosanya dihapus. Ya, Ayo miwaladatu ummu. Ya. Saya kan punya temen nih. Hmm. Dia bilang gini, ngapain disibuk-sibuk katanya. Kalau saya ngambil uang dari negara, miliaran, kemudian saya pulang dari Mekah, saya sudah dihapus dosanya. Ini pendapat yang keliru. Hmm itu kan rukun Islam yang kelima itu hanya merupakan kewajiban. Betul. Kalau dia mencuri hukumannya lain lagi. Ya. Nah ini saya kira pendapat-pendapat yang keliru. Ya, bahwa kejahatan-kejahatan uh -huh. harus dihapus, bisa dihapus begitu saja. Uh mhm. -huh. Nah inilah yang saya kira bahwa sistem nilai yang sudah hilang ya. di kita, yaitu ideologi agama. Ideologi agama tadi. Ideologi ya? agama. Kemudian tentang sikap seorang muslim apabila penegakan ya. hukum itu tidak ditegakkan di, di, di bumi kita ini. Uh, ini ada satu ajaran Rasul yang mengatakan begini. Man ro'a munkaron paligori. Uh, ah, man ro'a minkum munkaron paligori. di. Pa'il, iya, iya. pa'ilam yastati, pa'il uh, ah, pabilisani. Pa'ilam yastati, ada adapul iman. Ya, artinya gini. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, robah kemungkaran itu dengan kekuasaan. Ya. Ini bagi para pejabat. Sebab bagi orang yang mempunyai jabatan di negara republik ini, apabila jabatannya itu tidak dipakai untuk kebenaran, itu ditanya di hari kiamat. Hmm. Man kana lahu zahun sodak bisahihi. Man kana lahu quwwatun sodak bikuwatihi Wa man kana ilmun, ilmun sodak biilmihi. Hmm. Jadi bahwa ketika orang punya harta kekayaan itu ada wajib zakatnya. Betul. Ya. Ketika orang itu punya kepangkatan dan jabatan, ditanya oleh Allah, jabatanmu dipakai apa lima tahun? Kalau dia itu nggak melakukan untuk kebaikan, maka dia akan berhadapan dengan hukum Allah. Hmm. Nah, ketika dia melihat kejahatan di hadapan mata, memang ini adalah merupakan kewajiban bagi para pejabat hmm. untuk menyelesaikan ini. Ya. Tapi kalau dia malah ikut melakukan kejahatan di dalamnya, hukumnya berlipat ganda. Hmm. Nah itu kan ya. reward dan punishmentnya. Betul. Punishmentnya akan lebih berat bagi para pejabat yang melakukan kejahatan. Mm -hmm. gitu ya. Kemudian kita tidak mampu. Ah saya pejabat juga bukan. Saya hanya ustadz misalkan ya, -hmm. ya, atau saya hanya masyarakat biasa. Hmm. Betul Betulkan kejahatan tadi dengan lisan anda. -hmm. Anda bicara, anda jangan melakukan ini. Ya. Itu pun tidak berani Kenapa tidak berani? Seb yang saya akan robah itu atasan kita. Mm -hmm. Paling minimal hati kita tidak membenarkan akan perbuatan orang itu. Mm. Itu selemah-lemahnya iman. Yeah. Itu artinya tetap harus dilakukan. Harus ya? dilakukan. Tidak bisa membiarkan sama sekali. Tidak boleh membiarkan sama sekali. Hmm. Karena kita tidak berani ya kalau ngomong dipecat nih. Betul. Dipecat saya nggak makan nih. Uh -huh. Keluarga saya bagaimana? Ya. Nah orientasinya maka dia di dalam hati. Ya. Dia harus meyakini bahwa perbuatan itu tidak baik. Fabiqalbihi tadi. Tapi ya. lebih, huwa an atul imam. Ya. Nah, saya kira ya. Baik. Kemudian dari tadi Pak Imam dari Tole Tole beliau tadi menyinggung sempat dua dua ayat gitu ya tentang ya. uh, apa namanya kalam ilahi kata beliau yeah. tadi uh, yang memandang wanita itu uh, yang orang-orang yang berpenampilan menarik lah bagi yeah, kita yeah. bukan seksi dan lain sebagainya mm -hmm. seolah wanita itu terzalimi oleh pandangan para para pria yang uh, itu gitu ya nah yeah, yeah. beliau sedikit menyinggung tentang uh, apa persoalan itu mungkin tanggapan Pak oh, yeah, di yeah. sini Kan dalam teori agama begini, ketika melihat wanita cantik jangan lama-lama. Dia cepat kembali kepada keluarganya. Ya? Jangan pelototin gitu ya. Oh iya, jadi kalau melihat harus sekilas saja. Ya. Oh ya, itu ada kekuasaan Allah. Mm -hmm. Bahwa kita harus mengatakan subhanallah. Keku Allah menciptakan makhluk yang seperti ini. Hmm. Tapi jangan lama-lama itu jadi masalah. Gitu ya. Nah, ini yang, yang pertama ya. Yang kedua, saya kira Islam sudah menempatkan wanita itu pada porsi yang sangat tinggi. Mm-hmm. Ketika di zaman jahiliyah bahwa wanita itu hanya merupakan aksesoris. Ya. Mohon maaf di dalam tradisi suku kita ada satu suku apabila tamunya datang itu dilayani oleh anak perempuannya. Mm. Masih ada ya? Masih ada. Ya? tidak menyebut. Ya. Tapi ini masih berlaku. Ini harus diberantas. Ya. Karena ini adalah hukum adat yang bertentangan dengan syariat dan hukum negara. Ya. Nah, Rasul menyebut begini, wala fihim al fahisyah illa al maut. Apabila ini memang tidak mampu di, dibina wanita ini, hmm. maka itu akan menjadi uh, sebuah kehancuran bangsa. Hmm. Ketika para wanita sudah tidak lagi memakai pakaian yang sewajarnya benar ada adat dan agama. Kita lihat penyanyi-penyanyi dangdut itu terlalu berani uh, ini dadaku, mana dadamu kan begitu ya tantangnya. Iya. <laughs> kan mestinya tidak boleh begitu. Dia memperlihatkan kewanitaannya ya. Betul. Kalau laki-laki kan ini dadaku. Nah, ini hmm. wanita ini dadaku, mana dadamu. Nah, kalau kelihatan itu kan bahaya. Ya. Allah akan mengancam. Aku akan turunkan penyakit yang tidak ada obatnya di dunia ini. Hmm. Gimana bicara tentang flu burung? Flu babi ya. ya. Obatnya tidak ada berapa orang meninggal dunia. Nah, saya kira ini tantangan bangsa. Hmm. Sebab kebahagiaan hidup manusia di dunia itu kan ada empat mas. Ya. Arbaun min sa'adatil mar'i ayyakuna jawzatu sorihatan. Hmm, apa saja? Yang pertama mempunyai wanita yang solihah. Hmm. Jadi wanita yang istri yang solihah itu bukan istri yang kayak satpam begitu Mas datang ke rumah di, diperiksa semuanya nggak begitu <laughs> ya saya lihat ada Jepang tuh hebat hmm. bagaimana ah, bagaimana Jepang ini kalau suami pulang ke rumah itu dicuci kakinya nggak hmm. ditanya kayak satpam dulu yeah. bagaimana Mas capek segala macam hmm. dilayani total hmm. baru ngobrol hmm. nah jadi wanita yang solihah adalah wanita yang kalau belanjanya kurang malam itu dia tidak begini tidurnya karena ada yang tidurnya apa nangkuban apa istilahnya kalau di tengkurap. Tengkurap. Ah. <laughs> Nah, itu saya kira sebuah protes kan. <laughs> itu tidak solihah ya. Tapi uh, Anda paham kan? Paham, paham, paham ya. Hmm. Jadi uh, wanita yang solihah itu adalah wanita yang mampu membangunkan semangat dan hmm. energi kepada suaminya. Jadi tidak menambah suaminya itu menjadi ini menjadi apa? Menjadi stres ya, ya, menjadi ya. stres. Ya. <laughs> ya belum di luar rumah, belum di dalam ya. rumah itu tidak solihah. Nah kemudian yang kedua untuk membangun wanita yang solihah itu ada tiga kewajiban. Hmm. Satu negara. Ya. Yang kedua adalah lingkungan dan yang ketiga suaminya. Suaminya itu punya tanggung jawab ya. Ini harus mendidik. Ya. Artinya ketika istrinya ini tidak sholat, ya alamin anna inna min ajwazikum wa auladikum aduun lakum. Ketika istrinya ini tidak sholat, suami bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Hmm. Apakah anda sudah mengajar istri anda? Apakah anda sudah mengajar anak anda atau belum? Hmm. Nah, yang kedua negara hmm. dengan undang-undang. Saya kira kita berharap dengan lahirnya undang-undang pornografi ini, nah sebetulnya itu apa namanya kita harus berbahagia. Ya. Bahwa negara telah mampu mengakomodasi kepentingan publik. Hmm. Gitu ya. Oke. Okay. Baik, sudah ada dua pertanyaan yang dijawab Pak Yuri dari Tebet dan Pak Imam dari Tole Tole. Masih ada dua lagi, Pak Anto dari Ciputat dan Pak Hasul Hamdin tadi. Namun kita sejuta saat Pak Profesor nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, uh, perbincangan yang menarik ini tentu tidak akan kita lewatkan tentang bagaimana aspek hukum Ah, kemudian uh, dari agama Islam itu sendiri dan aspek keadilan yang uh, kita diskusikan pada pagi ini. Diskusi ini akan kami lanjutkan lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Pagi ini kita masih berbincang tentang Islam, Hukum, dan Keadilan Bersama Bapak Profesor Dr. Haji Dedik Ismatullah SHMA Dan bagi Anda yang ingin uh, berdialog silahkan nanti pada sesi berikutnya setelah kami menjawab ada dua pertanyaan lagi yang belum di 5743476 dan 0215743478. Baik Pak Profesor kita lanjutkan ada dua pertanyaan yang tersisa Pak Anto dari Ciputat tadi kata beliau um, siapa saja akan harus berpegang kepada sebuah uh, hukum itu sendiri gitu ya. Beliau tadi sempat menyinggung sebuah ayat yang ketika uh, orang yang tidak berpegang kepada hukum tadi ada tiga kriteria yaitu tentang kafirun, zalimun dan fasik itu sendiri. Yeah. Nah, seperti apa ketiga orang kriteria ini yang dimasukkan oleh ayat yang beliau yeah. sempat singgung tadi? Uh, penegakan hukum itu kan harus diperjuangkan. Ya tapi perjuangan kita sudah dikomitmen uh, di, di parlementer, mm -hmm. di parlemen, ya. Yeah. ya. Jadi tidak menegakkan perjuangan itu dengan kekerasan atau terorisme. Ya. Yeah. Tapi kita memperjuangkan segala sesuatu kehendak bangsa ini adalah melalui prosedur hukum. Mm -hmm. Gitu. Nah, saya kira bahwa di negara Republik Indonesia itu kita harus berbahagia karena perdata Islam itu sudah berlaku hmm. secara komprehensif. Jadi itu, itu kah ya, atau tertulis. tertulis? Kewenangan Peradilan Agama hmm. Undang-Undang hmm. Nomor 6 ya. tahun 2006 itu hmm. sudah diberikan 12 kewenangan kepada Peradilan Agama. Itu perdata Islam berlaku semuanya. Hmm. Dari mulai MTCR nikah talak cerai rujuk. Ya. Kalau dulu kan berbicara hukum Islam itu kan kubla duhul dan duhul saja. <laughs> gitu ya. Itu ini tidak menarik kan? Betul. Nah, sekarang sudah masuk ke wilayah ekonomi. Ya. Syariah. Ya. Semuanya sudah berlaku. Mhm. Nah, saya kira apa, untuk apa lagi? Kecuali barangkali hukum pidana Islam kan itu diperjuangkan. Mhm. Harus ada sebuah kompromi. Ya. Nah, saya kira bertahap lah itu. Ya. Insya Allah. Jadi uh, keberlakuan ini bagi orang-orang yang tidak mau dalam niatnya itu malah membenci Islam. Hmm. Saya ingin sampaikan bahwa Perda Syariat uh yang sudah berlaku di Tangerang nih, ya. kemudian di beberapa daerah di Sumatera, seperti mengharuskan jilbab. hmm. Ada orang yang anti kepada perda syariah. Kita tidak melihat daripada perspektif itu. Ya. Tapi itu adalah kehendak warga negara untuk menegaskan jati dirinya hmm. melalui prosedur hukum. Maka lahirlah perda. Ya. Jadi saya kira tidak bertentangan mhm. di dalam kajian ilmu hukum. Dan tidak ada yang terdolimi di sisi ini. Ya? Tidak ada yang terdolimi. Mhm. Itu kan hanya berlaku bagi umat Islam. Hmm, okay. Iya. non Muslim tidak berlaku. Yeah. Silakan anda tidak pakai jilbab. -hmm. Silakan anda tidak kena oleh zakat. Yeah. Tapi anda kena oleh pajak. -hmm. nah, jadi saya kira keliru kalau ada yang mengatakan ketika perda syariat itu berlaku ada satu komunitas yang tertolimi mm -hmm. ini pendapat yang sangat keliru yeah. kita siap berdebat tentang ini ya yeah. artinya istilah yang dizolimi itu tadi juga tidak tidak ada tidak, di dalam ya. dalam Islam itu sendiri sebenarnya ya, ya tidak, karena sesuatu ya. sudah diletakkan pada porsi yang sebenarnya gitu ya, gitu. undang-undang pornografi ya itu kan kaitannya dalam rangka membela kaum wanita mm -hmm. jangan jam, jangan sampai mereka itu menjadi jahiliyah modern. Hmm. Jadi berpakaian yang tidak pantas hmm. tapi pada zaman modern. Kalau dulu kan zaman jahiliyah. Betul. Nah sekarang di abad modern kok ada wanita berpakaian ke semuanya kelihatan. Walaupun ada anggapan itu merupakan sebuah aktualisasi diri katanya gitu ya, oh, iya. sebuah seni gitu ya. Tapi kan banyak yang terganggu. Betul. Di situ melahirkan banyak orang memperkosa dan segala macam. Hmm. Menurut dalil psikologi, ya. karena wanita terlalu buka-bukaan di depan, hmm. maka dia diperkosa. Ya, saya kira kan ada sebabnya, asbabun nuzul itu. Baik, kita akan diskusikan di sisi lain lah yang oh, lebih menarik panjang. tentang itu. <laughs> panjang itu. Panjang. Kemudian pertanyaan keempat dari Pak Hasan Burhanuddin tadi tentang uh, kesamaan di mata hukum hmm. itu. Hmm. Seperti atau seperti apa konsep dan sistem yang esensi yang pernah dicontohkan eh, oleh Rasulullah itu yeah. dapat kita aplikasikan di di sistem yang sekarang ini. Ya, saya kira hukum Islam itu kan tajam ya. Ya. Jadi hukum itu kan ada dua, Mas. Pertama kayak peso cukur. Ya. Dan yang kedua kayak peso silet. Apa bedanya itu? Nah, begini, kalau peso cukur ke bawah tajam, ke atas tumpul. Hmm. Jadi kalau ada yang melakukan ini nenek-nenek hanya satu sisi saja. Ya kalau nenek-nenek ngambil tilu tiga buah itu. Tiga buah kakao? Ya di, dihukum. hmm. Tidak ada proses apa-apa, cepat sekali. Ya. Tapi kalau yang melakukan kejahatan orang atas, mm -hmm. dia kaya, dia pejabat, mm -hmm. itu jadi tumpul hukum itu lama sekali, mm -hmm. tahunan nggak ketemu-ketemu. Yeah. BLBI lah contoh. ini yeah. kan ya. nggak ada penyelesaiannya. Betul. Gimana ini buntutnya nih? Yeah. Nah, ini yang kita sebut equality before the law. Mm. Semua orang di hadapan hukum harus sama. Mm -hmm. Nah, baru ini akan menimbulkan kesejahteraan, baru akan menimbulkan keberkahan Allah diturunkan ke bumi ini. Mm. Itu yang menjadi persoalan. Jadi equality before the law ini belum turun, uh mhm. -huh. apalagi supreme of law. Uh mhm. -huh. Saya kira kan begitu. Ya. Artinya yeah. bahwa hukum itu belum menjadi penglima. Uh mhm. -huh. Ini hanya menjadi aksesoris saja. Ini bahaya sekali. Yeah. Ya. Kemudian tentang uh, mungkinkah penegakan tentang sisi-sisi tadi di negara kita itu, artinya ketika dulu Rasulullah berkata bahwa ketika Aisyah yang mencuri pun aku yang memotong tangannya yeah. sementara kalau kita lihat gitu ya di negara kita seolah-olah terbalik ketika yeah. anakku yang mencuri akulah yang pertama akan melindungi gitu seolah-olah mohon maaf bahasa seperti itu nah ketika yeah. hal itu sudah terjadi hmm. sebenarnya sih, dari sisi agama apa dampaknya buat kita apakah eh, karena timbulnya bencana yang berkelanjutan ini merupakan sebuah dampak dari itu atau mungkin ada sisi lain secara aspek hukumnya uh, saya bukan berbangga ya, ya saya melihat bahwa beberapa negara barat dengan komunis ini sudah melakukan itu. Hmm. Jadi yang melakukan kejahatan negara itu dia uh, tanpa basa-basi. Apa akibatnya? Maka kejahatan itu menurun secara total. Lihat hmm. di Cina. Ya. Jadi uh, apa kenaikan ekonominya berapa dikit luar biasa. Luar biasa ya pertumbuhan di barat. Betul. Ya. Uh, saya kira yang saya khawatirkan justru karena banyaknya Islam ini tidak tidak apa namanya tidak menjadikan uswah hasanah, tidak contoh. Hmm. Sebetulnya harus malu pejabatnya Islam, rakyatnya banyak Islam, kok hukumnya model begini. Ya. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita. Tapi sebetulnya Islam kan tidak begitu. Hmm. Hanya orang memahami Islam itu karena keturunan saja. Ada satu penelitian yang mengatakan orang paham Islam itu yang paham benar itu tidak di atas 10%. Hmm mereka ke haji kan hanya piknik saja. Ya. Mereka melakukan sholat hanya ingin dilihat atasan. Mm -hmm. Karena ada tarawih keliling pejabat. Mm -hmm. Oh ini ada nggak dilihat oleh atasannya? Oh hadir nih. Baik. Okay. Baik. Mudah-mudahan terjawab Pak iya. Hasso Walaupun agak singkat nanti kita akan dalami lagi Silahkan yang tersambung berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan Bapak dengan siapa dari mana? <clears throat> Halo. ya silakan Bapak sudah tersambung dengan siapa dari mana? Baik, nampaknya kita Pak Yanuar. Pak Yanuar dari dari Jakarta. Dari Jakarta. Silakan Pak Yanuar. Pak Prof yang selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yanuar. Saya tidak menanggapi topik malam ini. Uh mhm. -huh secara umum keseluruhan Republik Indonesia ini. Kita dikaruniai Allah kekayaan alam yang berintah ruah dan penduduknya mayoritas Islam. Dan kita lihat kenyataan sekarang ini moral kita hancur kehilangan jati diri uh hilang keterkaitan. Ya, agak singkat sedikit Pak Yanuar karena waktu kita terbatas. Jadi uh, ini ditanggapi oleh para ulama kita belum kelihatan. Mm -hmm. Jadi sangat memprihatinkan. Baik. Baik kalau gitu Pak Yanur kami sudah mengenakan maksud dari pertanyaan Bapak. Silakan penonton yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak langsung saja dengan Bapak siapa dari mana? Ya. Saya Hatibi Tanggul Bojonegara Serang Banten. Baik Pak Hatibi, agak dipersingkat sedikit Pak waktu ya. kita hanya tinggal beberapa Begini, menit. Pak. Jadi saya sekarang ini uh, untuk menegaskan Pak ya bahwa negara kita ini barangkali sekarang mulai tegaknya hukum negara kita. Hmm. Oleh karena itu saya mohon kepada pemerintah kepada seluruh rakyat bahwa hari ini dijadikan hari penegak hukum. Saya mohon itu. Karena hukum kita rupanya sudah lepas daripada goyangan-goyangan. Oleh Baik. karena itu, sekarang saya okay. meminta kepada Bapak okay. bahwa keadilan sekarang harus ditegakkan ya. tegak. Baik Pak. Oleh karena itu tegakkanlah hukum ini. Baik Pak Tibi. bagi mereka yang melanggar siapapun itu orang. Oke. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi. Ada dua Pak Yanuar dari Jakarta dan Pak Hatibi tadi tentang kata yang pertama tadi tentang penegak apa namanya karunia Allah yang begitu uh, melimpah di bumi namun tidak ditanggapi oleh serius pada orang-orang yang ada di dalamnya. Yang kedua oleh Pak Hatibi tadi bila mengusulkan hari ini menjadi hari penegakan hukum karena uh, merupakan sebuah momentum kata beliau untuk melakukan ya. hal itu. Mungkin di, keduanya ditanggapi Pak secara, secara eh, ringkas. Uh, pertama ya, saya kira ini menjadi warning bagi seluruh potensi bangsa. Uh mhm. -huh. Baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi amanah ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Betul. Sebab Allah hanya akan menurunkan keberkahan langit dan bumi apabila orang itu beriman. Orang beriman itu cirinya dia menjaga amanah hmm. amanah yang diberikan ya. olehnya. Apakah dia itu jaksa, hakim, polisi, Betul. eksekutif, apakah anggota DPR. Uh mhm. Nah, ada satu hadis nanti yang mengancam begini, Mas. Akhlakallahu ta'ala koryatan papiha solihun mhm. Lima daya Rasulullah Li'annakum yarawna munkar juga yuruhu, Aku akan hancurkan sebuah bangsa, masyarakat dan daerah Padahal di dalam bangsa dan masyarakat banyak orang yang solid, mm -hmm. orang yang tahajud, orang yang sholat duha, yeah. orang yang bangun setengah lima seperti Mas moderator ini mm -hmm. selalu mengantarkan pengajiannya. Amin. Itu kan luar biasa orang solehnya. Mm -hmm. Kemudian sahabat bertanya ya Rasulullah, kenapa kau turunkan? Kenapa Allah menurunkan bencana ini? Mhm. Li Li'annahum yarawna munkar wa hiruhu. Sebab orang-orang itu tidak mau melakukan perubahan Hmm. ketika terjadi kejahatan tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hmm. Kejahatan kan dua. Satu adalah munkar ya. yaitu e, penyelewengan kewenangan. Hmm. Ketika kita diberikan jabatan kekuasaan oleh negara, kita selewengkan kekuasaan itu. Ya. Ini lebih daripada korupsi. Nilainya kan miliaran. Betul. Satu tanah tangan itu saya loloskan padahal dia tidak cocok. Ya. Nah, ini berapa nilainya? Kedua pasca kejahatan moral, mhm. narkoba, pornografi, hmm. yang lain-lain. Nah ini saya kira ancaman kepada kita. Baik. Ya. Kemudian tadi tentang penegakan hukum ah, untuk hari saya kira law enforcement ya. Ya, Saya kira setuju. Mm -hmm. Saya kira apabila memang terketuk, mari kita ketuk. Tahun ini adalah merupakan tahun penegakan hukum. Ya. Supaya kita ingin melihat hakim itu malu kalau dia menjadi mafia hukum. Mm -hmm. Presiden sudah mengatakan berantas mafia hukum. Mm -hmm. DPR sudah begitu. Nah sekarang tinggal di bawahnya ini apa malu nggak? Hakim, polisi dan kejaksaan. Okay. Oh. Baik, Pak Yanuar dan Pak Hatibi mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan di uh, satu setengah menit terakhir lah. Yeah Oh, namun waktu kita sudah habis Pak Kiai. Saya ingin sebenarnya berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa penegakan hukum dan produk keadilan yang yeah. Iya. uh, apa namanya yang ada di negara kita ini. Namun sayang sekali sudah kita terbatas waktunya. kita buat seri kedua oh, nanti. Okay. Terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Yeah. Mudah-mudahan perbincangan menarik ini bermanfaat bagi kita dan teman-teman dari uh, STAI Sisip uh, Syamsul Ulum dari Sukabumi juga terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf yang bertanya baru sempat satu. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi dan terima kasih juga bagi para pemirsa yang sudah Eh, berpartisipasi di acara ini. Namun satu hal yang perlu kita catat bahwa hukum itu akan tegak manakala kita semua berkomitmen untuk menegakkannya. Kalau itu semua sudah dilakukan, insya Allah negara ini penuh dengan keberkahan. Karena itu merupakan sebuah janji Allah yang akan diturunkan untuk kita semua. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua. Saya Rahma Jasnuri undur diri dari hadapan Anda. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.